mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya, Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. <sighs> Itulah cita cita aku Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Gerhana di Medan Laga. Dalam seri ke-271 ini dengan para pemain Chris Urspon sebagai Rudra Bondo, Arya sebagai Macan Kroda, M. Abud sebagai Ken Arok, Edith Dosa sebagai Kebo Ijo, Riki sebagai Senopati Ronggo Joyo, Kasdu Dewa sebagai Tumenggung Rono Patmo, Heri Stiono sebagai Baginda Kertajaya, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Beberapa prajurit yang semula berkelakar terperanjat ketika kandang kuda terbuka dan puluhan ekor kuda yang tersimpan di dalamnya berlarian liar mengikuti orang tak dikenal yang berada paling depan. Ken Arok dan Kebo Ijo memacu dua ekor kuda betina yang tengah dirangsang pirahi secepat-cepatnya dan kuda-kuda liar itu terus mengejar mereka. muda itu berhasil, Kakang Bondo Benar. Ternyata tidak sia-sia usahamu macan kroda. Tapi kenapa dia tidak membawa kuda-kuda itu ke arah barat? Ia nampaknya mampu menggunakan otaknya. Ia tidak langsung menuju ke arah selatan, ke tempat yang telah dijanjikan. Ia membawa kuda-kuda itu ke arah barat untuk menghilangkan jejak. Dan kemudian, ia akan membelok ke selatan dan kembali ke arah timur. Ah, bukan main. Benar-benar bukan main. Aku mengira kedua pemuda itu tidak akan berhasil melaksanakan tugasnya. Atau kalau berhasil, hanyalah mengacau kuda-kuda itu. Ternyata yang terjadi jauh lebih bagus. Dia membawa kuda-kuda sedemikian banyaknya. Bukan main. Dengan cara bagaimana dia melakukan itu? Entahlah. Tetapi, shh, dengar. Kita bersembunyi. Jangan sampai kuda itu kelihatan. Ya. Hmm. Mereka prajurit-prajurit yang kebakaran kumis dan jenggot itu. Betul, kakak. Ada kemungkinan Ken Arok dan Kebu Ijo akan terkejar. Kita harus membantunya. Macan Kroda, kau hubungi teman-teman yang bersembunyi di rumah Ki Panjer Gantang. Bawa mereka ke tepian sungai. Mungkin akan terjadi pertempuran yang dahsyat di sana. Atau paling tidak, dibutuhkan beberapa orang untuk menggiring kuda yang sedemikian banyaknya itu. Aku sendiri akan memintas jalan untuk mencegat para prajurit yang mengejarkan Arok dan Kebu Ijo. Mengerti? Aku mengerti, Kakang. segera bergerak. Dia meloncat ke atas kudanya dan berdap jangkaka. Rudo atau yang pernah menggunakan nama Lintang Panjer Sore meloncat ke atas kuda pula dan berderap ke arah timur untuk kemudian membelok ke selatan. Ternyata perhitungan Rudro Bondo benar. Ken Arok dan Keboijo membawa kuda-kuda liar itu ke arah barat, membelok ke selatan, dan melintas tanah gersang, membelok lagi ke timur. Derap kuda itu meninggalkan debu tebal yang mengepul ke udara. tadi. Tidak. Berpaculah terus ke sana. Bawa barisan kuda itu ke tepian sungai tadi. Paham? Kau sendiri apa yang akan kau lakukan? Aku akan mengurusi dulu orang-orang yang mengejar di belakang. Apakah kita ini dikejar? iya baiklah. Awas ya, jangan terlalu lama. iya iya iya iya iya. maksudmu? Aku tidak melihat jejak-jejak kuda itu lagi. Tentu telah membelok. Membelok bagaimana? Kita belum menemukan belokan jalan. Ah, sebaiknya kita kembali lagi Senopati Rongojoyo. Beberapa saat yang lalu, aku masih melihat jejak-jejak itu. Kembali, ayo kembali. Ayo semuanya kembali. Kita jangan sampai terlambat mengejar kuda-kuda itu. Ya, ya, ya. mereka berbelok ke kiri melewati tempat ini, Senopati. Hmm? Kejar! Ya! ya! Namaku Lintang Panjer Sore. Apa? Namaku Lintang Panjer Sore. Lintang Panjer Sore. Sebuah nama yang pernah menggegerkan Kediri. Mengapa kau berani menggunakan nama itu? Padahal aku tahu Lintang Pancer Sore adalah Senopati Rudro Bondo yang telah berkhianat. Apa artinya sebuah nama Kisanak Aku bisa menggunakan nama apapun yang aku sukai. Rudro Bondo, Lintang Panjar Sore, Yuda Paksa, atau Rana Patna. Bagaimana? Siapa sebenarnya kau? Hm? Berani mencuri kuda-kuda kami? Sudah aku bilang, aku bisa menyebut nama sesukaku. Pedebah! Eh, prajurit! Tangkap orang itu! Sebagian lainnya, kejar kuda-kuda yang liar itu! Sebaiknya jangan kisanak. Apa maksudmu kau melarangku? Ayo cepat. Hah? Yang mau terjadi benar-benar tidak diduga oleh Senopati Ronggo Joyo dan segenap prajuritnya. Auman singa itu membuat kuda-kuda yang mereka tunggangi menjadi tak terkendali dan berlarian menjauh. Dua orang prajurit terjatuh. Melihat semua kuda berlarian, prajurit itu juga berlari menjauh. <laughs> Bukan main. Benar-benar sebuah kerja yang besar. Apa yang telah kau kerjakan membuat lumpuh ketenaran pasukan yang berkuda yang dimiliki oleh Kediri. Tetapi, mana teman? Ken Arok terpaksa berhenti, Tuan. Ia mencegah prajurit berkuda yang berusaha mengejar kami. Di mana ia berhenti? Belum terlampau jauh di arah barat, Tuan. Baik. Aku akan ke sana untuk membantu temanmu itu jika mengalami kesulitan. Jika macan keroda datang, sampaikan pesanku untuk segera mengamankan kuda-kuda itu. Baik, Tuan. Akan saya sampaikan. Nah, jaga kuda-kuda itu. Baik, Tuan. Ha! Ya, ya, ya! Kau tidak apa-apa, kenarok Berkat pangistu tutuan saya selamat. Bagaimana dengan prajurit berkuda yang mengejarmu? Mereka telah aku tipu, Tuan. Kau tipu bagaimana? Aku katakan bahwa kuda-kuda itu dibawa berbelok ke sana, Tuan. Dan entah mengapa, mereka percaya. <laughs> Bukan main. Ternyata kau cerdik, Kenarok. Arok. Demikianlah, ketika menjelang pagi, Kediri menjadi gempar karena kegagahan prajurit berkuda yang dimiliki Kediri seperti dilucuti dan dibeleceti. Apalah arti pasukan berkuda tanpa kuda? Tumenggung Rono Patmo bagaikan tercoreng wajahnya karena kuda-kuda itu ditempatkan di sebelah rumah kediamannya, bahkan masuk ke dalam pekarangannya. Lalu siapa? Hmm? Perbuatan siapa itu? Ha? Tidak jelas, Tuan. Akan tetapi, seorang pemuda yang luar biasa. maksud saya, ia saya sebut luar biasa. Karena bisa mengaum seperti seekor singa yang membuat kuda-kuda berlarian. Orang itu menyebut dirinya Lintang Panjer Sore. Kau tahu siapa Lintang Panjer Sore? Hmm? Ah, saya tahu Gusti Temenggung. Orang yang pernah menggunakan nama samaran Lintang Panjer Sore adalah Rudro Bondo. Orang itu mengaku aku saja. Siapapun dia, mengaku aku atau tidak, tetapi orang itu telah merugikan Kediri. Baru kali ini terjadi, Kediri dilecehkan sedemikian memalukan. Keparat! Sebentar lagi, aku harus menghadap Sri Baginda untuk melaporkan apa yang terjadi ini. Lalu apa yang harus aku katakan kepada Baginda Kertajaya? Hah? Apa? ampun, Sri Baginda. Iya, ada apa? Hamba akan melaporkan sebuah peristiwa yang kurang baik, Tuanku. Semalam, tanpa diduga sama sekali, orang tak dikenal telah masuk ke dalam kandang kuda. Orang itu jelas mempunyai pengetahuan yang tinggi tentang kuda. Kuda-kuda milik pasukan khusus berkuda telah dicuri, Tuanku. Hmm. Berapa orang yang melakukannya, Paman? Pencurinya dua orang, Tuanku. Dua orang? Lalu berapa ekor kuda yang dicuri? Semuanya. Semuanya. Gila. Bagaimana mungkin, Paman? Dua orang pencuri mampu mencuri semua kuda yang ada di kandang itu. A ah, ah, ampun, Tuanku. Pencuri itu sebenarnya hanya mengambil dua ekor kuda. Dan kuda-kuda yang lain berlari mengikutinya. Ah, keparat. Lalu apa artinya itu, Paman? Apa artinya pasukan berkuda tanpa kuda? Harimau tanpa taring, Paman. Apa artinya? Hamba tuanku. Betapa cerobohnya paman. Pencurian terjadi justru di kandang yang letaknya di pekarangan paman Tumenggung Rana Padma. Berarti paman telah ceroboh. Paman telah luput memperhitungkan hal itu akan terjadi. Ternyata paman tidak lebih baik dari Tumenggung Yudo Pakso yang tidak bisa berbuat apa-apa itu. Pencurian kuda yang tidak tanggung-tanggung jumlahnya itu benar-benar sangat memukul Temenggung Ronopatmo, Panglima Keprajuritan Kediri, menyadari lenyapnya kuda-kuda itu akan melumpuhkan keperkasaan prajurit berkuda yang dimiliki Kediri. Baginda Kertajaya sangat marah mendengar laporan itu dan menilai Tumenggung Rono Patmo tidak lebih baik dari Tumenggung Yuda Paksa. apa yang kurasakan dalam beberapa bulan terakhir ini. Kecuali kepahitan dan kepahitan. Yang disodorkan kepadaku dan harus kutelan adalah biangnya Prutawali. Mengapa orang-orang di sekitarku tidak menyukuhkan yang lain? Tumenggung Murti Wandawa, apa kekurangannya? Tumenggung yang gagah perkasa dan sakti itu menjadi gila dan berbuat yang tidak masuk akal. Perintahku untuk menangkapnya tidak ada kabar beritanya. Di mana Tumenggung Murti Wandawa? Tidak ada yang tahu. Yuda paksa apa lagi? Tumenggung yang menyimpan ilmu kanuragan tinggi pula di tubuhnya tetapi tolong. Tumenggung itu nyaris menjerumuskan aku karena telah menempatkan pimpinan mata-mata Ganter menjadi pimpinan pengawalku. Karena semua itulah, aku telah menunjuk paman Rana Padma. Namun suka dan tidak suka, aku harus menilai bahwa selama ini paman belum menunjukkan hasil apa-apa kepadaku. Bahkan pagi ini aku harus mendengarkan cerita yang memuakkan. Sekian puluh ekor kuda milik pasukan khusus berkuda lenyap dicuri orang. Ini benar-benar gila. Lalu apa arti pasukan berkuda itu tanpa didukung oleh kuda-kudanya? Mereka melorot, tidak lebih menjadi pasukan biasa. Nah, apalagi jika digaitkan dengan rencana untuk menyerbu Ganter dalam waktu cepat. Uh, ampun Sri Baginda. Bagaimana? Apa katamu? Hamba merasa bahwa tepat sekali apa yang Tuhan katakan. Bahwa hamba tidak lebih baik dari Tumenggung Yuda Paksa. Jika Tumenggung Yuda Paksa yang gagah, cerdik dan penuh perhitungan saja bisa tergelincir. Apalagi hamba yang merasa wawasan hamba tidak lebih tinggi. Hmm. Jika Tuanku merasa bahwa hamba tidak pantas dan tidak mampu, hamba menyerahkan kembali jabatan hamba hamba akan menempatkan diri kepada panglima yang baru. Siapapun orangnya itu, hamba akan berada di belakangnya. Demikianlah tuanku. Semoga tuanku dapat mengabulkan penyerahan ini. Hmm. Tuanku dapat mencari pengganti hamba seperti yang tuanku inginkan. Baiklah, paman. Aku masih mencoba untuk mempercayaimu. Cepatlah bertindak mencari langkah untuk menggantikan kuda-kuda yang hilang itu. Aku berkehendak Hari penyerangan atas Ganter yang pemberontak itu tidak diubah. Sediakan pula beberapa prajuritmu yang akan mengemban perintahku untuk memanggil segenap aku yang berada di bawah kuasaku. Hamba Tuanku. segera menyembah. Beberapa tindak dia melangkah mundur dan kembali menyembah. Temenggung Rono Patmo baru berdiri setelah Baginda berbalik, bermaksud melangkah ke ruang dalam. Sekilas Temenggung Rono Patmo sempat memperhatikan, Baginda Kertajaya terampas perhatiannya atas orang dayang yang masih muda yang memetik bunga-bunga mawar dan dimasukkan ke dalam pokor. Namun Temenggung itu tidak memperhatikan lebih lanjut dia bergegas meninggalkan istana. Di longkangan samping pasewakan, Temenggung berpapasan dengan Senopati Kebodampit. Dampit. Gusti Tumenggung? Uh, eh, pagi Kebu Damping. Kebetulan aku bertemu dengan, Ada yang harus aku bicarakan. Oh, mari Gusti Tumenggung. Kita berbicara di ruang penjagaan. Dampi. Kau sudah mendengar peristiwa yang terjadi tadi malam. Sudah, Gusti Tumenggung. Orang-orang Ganter telah melakukan tindakan yang luar biasa. Kuda sekandang berhasil dicuri. Padahal itu kuda-kuda pilihan dan sudah terlatih. Ya, itulah yang baru saja membuat Baginda murka kepadaku. Akan tetapi, bukan hanya pencurian atas kuda-kuda itu yang menarik perhatian atas keterangan Sinopati bawahanku, Sinopati Ronggojoyo. Orang yang mampu mencuri kuda sedemikian banyaknya itu seorang pemuda yang bisa mengaum bagaikan seekor singa. Seorang pemuda yang mengaum bagaikan singa? Ya. Bukankah ketika terjadi huru-hara di sini saat Senopati Rudro Pondo berbuat gila, terdengar auman singa yang menggetarkan? Oh, benar Gusti. Dan saya memang pernah mendengar cerita tentang orang itu. Beberapa bulan yang lampau, ia bertapa di padang karautan. Dan karenanya, ia disebut singa liar dari padang karautan. Hmm, pantas. Pantas bagaimana? Meskipun ia masih muda, tetapi ia menyimpan ilmu kanuragan yang luar biasa. Tumenggung Yuda Paksa yang ketika itu mencoba menghalaunya dari padang karautan, tidak mampu berbuat apa-apa. Jadi benarkah orang itu yang telah mencuri kuda-kuda? Ya. Pekerjaan kita akan semakin berat, Gusti Tumenggung. Jika orang-orang semacam itu memihak pada Ganter, Kediri berada di dalam bahaya. Sayang, Baginda tidak juga mau mengubah sikap atau menyadari kekeliruannya. Dan orang-orang semacam kitalah yang repot Budambit. Dian terus beranjak, menghantarkan Senopati Kepo Dampit untuk berbincang berbagai hal dengan Tumenggung Rono Patmo. Sementara itu dayang-dayang muda yang cantik ternyata menarik perhatian Baginda Kertajaya. Melalui seorang dayang yang lain, Baginda memanggil dayang-dayang itu ke ruang yang disebut Kartika Ratri. Kartika berarti bintang, Ratri berarti malam. Ruangan itu disebut ruangan bintang malam. mengaturkan sembah, Baginda. Aku terima sembahmu. Jangan bersimpuh di situ. Duduklah di sini. Ampun, Baginda. Hamba hanya seorang dayang-dayang. Derajat hamba melarang untuk memenuhi kehendak Baginda. Siapa namamu? Hamba Ken Umang, Baginda. Ken Umang. Sebuah nama yang manis. Sesuai dengan pemiliknya yang cantik pula. Sudah berapa lama kau bekerja menjadi dayang-dayang di sini, kan Umang? Baru beberapa hari yang lalu, Tuanku. Dan kau merasa senang bekerja di dalam istana ini? Hamba, Tuanku. Hamba merasa senang sekali. Angan-angan hamba, hamba akan menjadi abdi di istana. Dengan demikian, hamba akan bisa mengenal raja, mengenal permaisuri, mengenal orang-orang penting di pemerintahan terlaksana. Itukah cita-citamu? Benar, Tuanku. Dan kau tidak berani bercita-cita yang lebih tinggi lagi, menjadi garwo ampean misalnya? Sekali lagi, hamba menyadari derajat hamba. Hamba tidak berani menggantungkan cita-cita yang sedemikian tinggi, tuanku. Ken Uma, kau cantik. Tubuhmu padat dan berisi. Apa katamu kalau aku menghendaki kau melayaniku? Apakah kau menolak? Ah. Bagaimana? Apakah saya cukup berharga, Tuanku? Kemarilah, Ken Umang. Mendekatlah. Ba baik, Baginda. Baginda. Iya, Kakang. Sampai di mana kau mengawal kuda-kuda itu? Sampai di tempat yang kurasa aman untuk kutinggalkan kembali ke Kediri. Namun untuk selanjutnya, orang-orang kita akan berhasil membawa kuda-kuda itu dengan selamat sampai di Ganter. Ah, bagaimana dengan Ken Arok dan Kebo Ijo, Kakang? Aku masih belum mendapatkan hubungan dengan telik sandi kita. Yang kita selundupkan di rumah Tumenggung Rana Patma. Kesimpulan baru bisa kita tarik setelah dia datang. Aku berharap Ken Arok dan Kebo Ijo bukan orang kediri yang sengaja diumpankan kepada kita. Mereka cerdik, terengginas, dan tidak mengenal takut. Jika mereka bisa kita latih, untuk kemudian kita selundupkan ke dalam istana bersama Nini Ken Umang, tentu lebih bagus, Kakang. Nah, itu dia. Ia telah datang memberi isyarat kepada kita untuk menemuinya. telah berhasil menilam keluar angin ribut? Waktu yang sedikit sekali, Tuan. Jika ada orang memasuki bilik saya dan menemukan bilik saya kosong, tentu akan menumbuhkan kecurigaan. Bagaimana? Kau melihat pemuda bernama Ken Arok atau Kebu Ijo mengadakan hubungan dengan Tumenggung Rana Patma atau tidak? Tidak, Tuan. Bahkan Temenggung Rana Patma marah-marah karena Baginda murka kepadanya. Seharian ini, yang terjadi adalah Temenggung Ranapatma yang mengumbar kemarahan. Bahkan katanya, Baginda nyaris memecat Temenggung Ranapatma. Bagus. Dengan demikian Ken Arok dan Kebu Ijo bisa kita manfaatkan. Dengar angin ribut. Ken Arok dan Kebu Ijo akan menggunakan nama Sandi, Angin Lesus, dan Puting Beliung. Pada suatu ketika, mungkin mereka akan menghubungimu. Saya mengerti, Tuan. Adakah berita lain yang bisa kau sadap angin ribut? Tidak, Tuan. Demikianlah, setelah telik sandi angin ribut yang berhasil ditempatkan sebagai pengurus taman di kediaman Temenggung Rono Patmo, melaporkan segala hal yang berhasil disadapnya, telik sandi itu segera meminta diri. Bekas Senopati Rudra Bondo yang pernah menggunakan nama samaran Lintang Panjer Sore, nampak puas dan mengangguk-angguk. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu menuju tepian sungai. Kalian masih di sini rupanya. Tentu, Tuan. Bukankah Tuan telah berjanji untuk memberikan imbalan atas apa yang telah kami kerjakan? <laughs> tentu, tentu. Kakang Rudro Bondo, tentu akan menepati janjinya. <laughs> terimalah ini sebagai ungkapan rasa senangku atas kerja besar yang telah kalian kerjakan. Aku semula berpikir, kalian mampu mencerai-beraikan kuda-kuda milik pasukan berkuda itu. Sudah sangat bagus. Tetapi ternyata kalian malah mampu melakukan pekerjaan yang lebih menggegerkan lagi. Mencuri kuda-kuda itu seluruhnya. <laughs> Nah, terimalah. Wah, oh, banyak sekali Tuhan. Oh, ah, terima kasih, terima kasih Tuhan. Nah, selanjutnya aku ingin bertanya kepada kalian berdua. Apakah kalian masih berminat untuk melanjutkan kerjasama dengan kami? Silahkan Tuhan. Kami senang bekerja sama dengan tuan. <laughs> Bagus. Aku senang. Ternyata kami menemukan orang yang tepat. Nah, tugas kalian adalah mencari hubungan seorang Tri Sandi yang telah berhasil menyusup ke dalam istana sebagai dayang-dayang. Terus terang aku mengatakan, ia seorang pelacur yang kami umpankan untuk menjadi santapan baginda. Kami berharap darinya akan mengalir keterangan-keterangan dari mulut Baginda sendiri. Nama pelacur itu siapa, Tuan? Namanya Ken Umang. Baik, saya sanggup menjadi lantaran hubungan dengannya. Boleh saya mengajukan usul, Tuan? Oh, barangkali kau mempunyai gagasan sendiri. Apa rencanamu, Kenaro? Saya akan menyamar untuk masuk ke dalam istana. Hmm, Kenaro, penjagaan istana sedemikian ketat. Bagaimana kau bisa menyamar? Jangan gunakan cara itu kau akan tertangkap. Kami berdua akan menyamar sebagai perempuan, Tuan. Perempuan? Iya. Kebo Ijo adalah salah seorang pemain ledek sandiwara di Tumapel. Jika ia berdandan perempuan, banyak lelaki yang tergila-gila kepadanya. <laughs> Apa benar begitu? Benar, Tuan. Yang kami perlukan adalah seperangkat pakaian wanita untuk saya dan seperangkat lagi untuk Kebo Ijo. Besok kami akan mencoba menyusup dan saya jamin akan berhasil. Widro Pondo dan Macan Kroda saling berpandangan dan sepertinya bersepakat. Keduanya kemudian tersenyum bersama-sama. Sedangkan Kebo Ijo yang merasa dipermainkan oleh Ken Arok melotot membuat Rudro Bondo dan Macan Kroda justru tertawa bergelak-gelak. Namun nampak jelas Rudro Bondo dan Macan Kroda mendukung sepenuh hati cara yang akan ditempuhnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? apa yang akan dilakukan oleh Ken Arok dan Kebo Ijo untuk menyusup ke istana Kediri dan pergolakan apa yang akan mengguncang Kediri. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.